kula suwun, ngandel kula. kalau. Sunakolai ulama di kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqa lam yatasawwaf niku mu'tafassaq. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fa tapi tasawwaf wa lam yatafaqahu tazan dako. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir sindik. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pengiran, bareng anak wedok ikhet. Ya, Pak kalau khat pun di kabeh kersane pengiran kok. Wae salat tetep kon sholat, wae poso kon poso. Mereka orang ngerti nak khat menghalangi sholat dan Kuat cuk. Malah kula bayang no. Wong saat dunia tasawuf kabeh ku kacau. Atau fakih kabeh fasek lah. Fasek lah ini fikih kan yonok anak unsur fasek ini. Dulu orang wedok haram. Tapi nak kronomu amalah transaksi dagang halal. Gue warung kopi bakul ya ayu. Bareng jamu. Dulu wong itu haram. Muamalah, muamalah. Lagi <laughs> warga ngopi. Kopi itu, Terus termasuk nasi yang mari halal mulang. nah, nanti dulu wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang tak ulang. <laughs> Iya, udah wong ayu mulang ya, Pak. Mulane sampean balik ku ya rada ringan hisabe. Kan senengane Bu nggih Bu, ngono delone. Pangeran, ubal kok amit delok wedok e, mulang Gusti, mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fakih itu ada faseknya karena memang ya do iso ngelah hukum. Mulane dari Abu Hanifah kan nuruti fakih, kok samene iki lesu. Misalnya poso yang ini kok lesu, itu ya langsung mangan. Hukumannya berat. saya saiki lesu ya, terus langsung lu ngomong eh HP Soan Mbah Mun. HP Soan Gus Pak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor soleh mangan. <laughs> Kurang ajar yang fakir. Maksudnya kita cerita mengenai <laughs> mengenai fakir, itu masih orang fase gamer, Mereka iso dihela apa? Ya mengenai itu tukang ngela. Ya jadi kena saya gila subuh banget, pengen ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Caranya bi ansa'a asafar terus kemudian lungo nah itu lungo melebu ayat pamangkana min kumaridon ala safari tapi yo fasik wong lungane ku demi muka padahal maksudnya lungo oleh muka maksudnya pengiran kan uang dagang uang diurusan terus lungo lha iku untuk fasilitas oleh iki Oral susah Nah, nape mangan langsung ya. ya terus lungo. Nah, fakeu uh, kacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kayak dulu itu. Wong wedok ku haram. Ya maksudnya delok krono muamalah bolak-balik contohnya kayak pulau pening Jakarta. Bareng anto wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lah iku kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit dan tetap 10 menit. Jadi ora. <laughs> Bareng ora bagole ayu sangka 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. itu <laughs> iku ramu amalah dol bidian jenenge Pak. Utawa oh, kayak wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. isi sing Yoga Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Obsesine nazar bermodus muamalah. Yang dihalalan halalan fikih itu enggak begitu, apa? Nazar lil bagi soleh haji. Itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan Rana pamuka, Lha iku rada oleh. Nah, tapi nak terus jadi bidian. Iki wis tak kenalan iki rada tuwa. <laughs> Dadi iku masalah kan. Roh, paham toh? Biasa nglakoni ora paham. <laughs> paham yo? Paham mergo sering ngelakuin, apa paham kon nurani? Iya, tahu nih unimu. Makanya kalau nu suweneng mbak ilmu fakih seneng. Apalagi sanat saya mang apa Mbah Mun putranya Mbah Zubair. Sarang itu identik dengan sama kan saya bangga. Sarang itu identik dengan dan kulo sampai sekarang masih ngajar putih Mungkin termasuk ukulon termasuk orang paling konsisten mulang fikih termasuk masih. Sampai sekarang saya tuh ngajar putih Mulai fikih yang kelas A sampai kelas enggak. Lo nganti saat ini mucal selam taufik ya mbak. Saya sudah lupa khatam takdir berapa kali. Anak-anak kecil di bodoh saya sing mulang takbir pulau ya. Selam taufik ya pulau ya mbak beberapa anak sarang sing ngawas kitab mahal di mahal itu kelas setelah Fathul Wahab itu kalau biar sampai sekarang ya mulang fakih kelas A sampai paling deh mungkin kitab paling baru itu kalau kula fakih karena aturannya jelas tasawuf itu aturannya kan gak jelas ono wong misalnya ra wis ra seneng macak wis elek jare tasawuf nabi dhisik ukambine elek elek ukambine elek Nanti rano wong ngemis jalur di ini, mereka podo fakiri. Jebule ya bareng diteliti, gue ibu melarat ben rano wong jalur Nah, jebule tasawuf campur medit nama Tasawuf ono bakul sayur liwat mau tuku kangkung to jadi tasawuf ngirit, jadi bakule musibah ketemu gak gue. Cara bakul kan ada ketemu wong boros, transaksinya apa? Banyak. Jadi nak kita orang fakir kan gak. Hmm. Iki bakule upen laris kita yang soleh tuh koni wes sing Anak yo makmur pembantu makmur. Bakule yo sen. Tapi kue dia nak tasawuf kue dia mangane sidik. Jadi transaksi ini akeh kene omah mangane sidik. Wah ibu pangeran ngapresiasi tenar, caci cilik ben mangan warak, oh, cah cilik orang kena hitop. Bujumu ben mangan warak mergo nak guru di sini-sini mertua. Nah, Aku dia mangan si sidik. Wah, oh, ibu pangeran respect. Medit sora mergo belanjanya akeh. Rakus ora mangan mangane dek wah ku jos. Tapi sing ngono tak pikir gak ngarono, rai-rai ngene iki serak kuat makon. Oh, kayak agar belajar untuk akeh malah ngamu bojone. Nanti mau jeroan. pasti pangan anak ambluk. <laughs> Ternyata blojo gede gue mikir awal eh, Iku serabakat wali, iku serabakat wali. Oh, iku serabakat wali. Tapi ya sampai zaman akhir imun menurut sampai. Cuma kalau pesan ya, saya itu setuju pendapat Imam Syafi'i. Tetap kalau sohabi sabi hujah, yang daunnya sohabat itu tidak hujah yang mengikat. Maksudnya bukan hujah itu begini. Sohabat itu banyak dan punya karakter macam-macam. Dan kebaikan semuanya kebaikan, semua sohabat baik. Justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat, misalnya kue pro Abu Zar, kemudian nanti kamu beda dengan Utsman. Masyur kan khilafnya Abu Usman dan Abu Dhar masyur. Dua sahabat besar ini beda sama sekali. Usman kaya raya dan suka mengumpulkan harta, tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaik. Kan kita tahu perang Tabuk itu yang dipuji Nabi Sundul Langit Sayyidina Usman karena penyumbang terba terbanyak. Zaman itu Usman wis nyumbang sewu dinar. Itu yang berupa emas, belum berupa ambek 100 kuda, ambek 100 unta, bi akta bi hawa ahlasiha. Padahal sewu dinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram. Kayak apa? Artinya gini, kalau kamu berlebihan tasawuf gak suka harta, kamu berhadapan-hadapan dengan Sayyidina Utsman. Kena seneng duit sok kepengen ngamal berhadapan-hadapan sama adabnya Abu Makanya biasa saja. Semua yang dipilih sahabat itu kebaik, kebaik. Ya kita sesuai takdir kita. Takdir ini sebenarnya justru apa kan ridho baik kodok kodok. Kenapa kok tetap duduk ridho kok sampai kodok kodok? Oh ridho itu model bias. Sauni unimu lumayan. Kenapa? Makanya saya ulang lagi ya kayak ini Dawe Sidina Usman. Melihat orang lain semua selamat, melihat dirinya rusak. Itu maknanya hanya untuk menghilangkan takab itu. Tapi kalau seperti itu Anda malah kehilangan syukur, jangan lakukan. Ya, wong kabeh bener kabeh kecuali aku. Kalau itu berlebihan menghilangkan syukur, maka jangan kamu lakukan. Karena kita diajari ngendikan apa alhamdulillah jadi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita sendiri punya hak dan mendapat hidayah ya Allah. Kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita? Sementara kita meyakini hidayah itu pada orang lain. Akhirnya kan ngilangi syukur. Karena akhirnya kan wong tasawuf sing berhubung liya selamat kabeh kecuali kula. Berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan, pada dia ketidakselamatan. Akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik. Seakan-akan Allah merhatikan orang lain, tidak merhatikan di, dia. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mau ngake hidayat aku, terus kamu berpikir orang lain sesat, maka ujub. Nah kita ini ya tidak boleh ujub, tapi ya agak boleh terus tidak su syukur. Ya sudah, dikontrol. Manis, ya surep malam ini bener. Yes, ya kue kue ini bener. Kan malah dimaklumi be pangeran. Mereka alasannya apa? Kenapa? Kue kok milih madzhab ngono tuh? Tidak tahu. Malah penak. Wong raro gak kena hitop nuh. Jadi ya bang milih madzhab malah salah. Pengamat-pengamat itu orang tahu ngaji ropo ngomong hukum Islam powe di neraka karuan. Tapi ya Senin besok Selasa beda, Selasa mbek Rebo beda. Tanpa referensi, dadi tak unik unine nopo. Wadang pidato. Wah zaman akhir kiai rasuke ra dihormati wong. Makanya penting suge. Mana ada dalam ajaran Islam target dihormati wong? Oh no target nih Islammu supaya dihormati. Enggak ada kan? Gua omongan ngelantur. Besok enak ngomong. Gue sepuin ada tuh melarat bebas hisap. Memangnya mau melarat itu radhi duit dong. Kadang radhi duit tapi ngerasani terus. Waduh, apa kenapa sih? hisap Memang samu hisap mau perkara dunia tok, perkara hasud dadi hisap, perkara gremeng ya di hisap. Ndak ra ngaji, dadi nak omong sak uni-uni nih. Tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu, wong dihisap dunia ini, Wong melarat dihisap cangkeme, kadang men ini, Iya kan? Wong alim kadang dihisap pomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisap ra rohae gurune. kuabe kena hisap. Saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, sama Nih. Wali-wali ini kok bener kena hisap. Mereka kan jadi seksi. Seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali, ulama-ulama itu rapat kena hisap. Mereka kan jadi seksi. Seksi itu kena hisap dong. Gak jadi dicelok, dicelok. Bener kita ngaji kue nasa ilbat. Dia pasti Paham. Atau <laughs> sih boten. Atau sih boten. Gak paham kok ngaji terus. Hebat berarti oh, Yo iya, yo iya, hebat. Orang mau apa paham kok ngaji. Hebat hebat. <laughs> Terus Nah, kok, lego kayak ngaji yang nggih kamu paham nggih kata siapa? Ya hebat, jadi akhirnya hebat kamu. Akhirnya kelas lah tadi. enggak insya Allah hebat kamu. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi ini dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi di mana mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan Saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK nggak Memang benar-benar saksi. Kak, makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh benar terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi. Mustafa teman dekatnya yang terbukti korupsi Fauzi kena UTT. Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mereka kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak, saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya, melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali, tidak bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina, kemudian kamu menyaksikan, ini benar-benar saksi. Tapi nak delok mergo antri gentenan. <laughs> Iku rasa siblas dol paham ya. Iku jenenge wong antri ya, apa? Lu paham guys? Ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi Paham ya? Makanya nanti itu lah saksi itu nggak akan kena pengadilan namanya apa? Karena dia dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu, itu bener contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Nah, itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu gak bisa kalau dalam bahasa agama tidak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu, maksudnya seperti itu benar-benar gak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi nusafati. Ya sudah seperti itu. itu. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lamangit maya agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Artinya syaratnya apa ini? Ya terus itu. Disebut fakih faida jina mingkuli umatim bisa wa wajib nafika ala ula isyahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik bahasa itu tidak baik untuk agama. Nah, kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah itu kan di luar di luar wilayah kita. Tapi kalau saja agama itu gitu. Ya kayak tadi <laughs> contoh paling gampang tadi. Ada orang Cina kamu melihat terjadi saksi itu saksi. Tapi nak delok mergo ngantri <laughs> itu tidak saksi sini paham? Ya? Paham jelas ya? Ngomong ini ini terang jelas kok. Modelnya kumpah tuh. Jadi